Al-Faslu Thani, pasal yang kedua, adalah bayan anna Allah Azza wa Jal qad akmala binabiyihi ad-din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasal penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dengan nabinya agama ini. Dan dengan diutusnya Rasulullah, maka agama telah disempurnakan. Qala al-muallif, berkata penulis, Laqad kana al-Arab khassatan wal 'alam 'ammah qabla al-bi'thati al-Muhammadiyah fi dhalalin wa inhirafin wa jahiliyah. Sesungguhnya dulu Arab khususnya kalangan Arab dan secara umum seluruh dunia dalam keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dalalin haraf dalam keadaan sesat dalam keadaan menyimpang dalam keadaan jahiliyatin jahla kebodohan yang sangat famin ubudiyatin lil ahjar والأشجار وإنكار للبعث وتصديق بالكهان والسحرة المشعوذين إلى انحراف خلقية واجتماعية وسياسية إلى غير ذلك من الضلال والتيه kata beliau Hafizahullah seluruh dunia khususnya Arab semuanya dalam keadaan jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada yang beribadah kepada batu-batu, ada yang menyembah pohon-pohon. Ada yang mengingkari kebangkitan. Ada yang percaya pada kuhan, pada dukun-dukun. Wasaharah, tukang-tukang sihir. Wal musyawadin, orang-orang yang memiliki keganjilan, keanehan. Ya seperti dukun juga. Ya. Ilan herafin huluqiyah. Sampai kerusakan dalam masalah akhlak. Perkawinan kakak beradik. Perkawinan adik beradik. Apa itu? Dan juga istimaiyah. Kerusakan dalam bidang sosial. Wasiasiyah dan kerusakan dalam bidang politik. Semuanya rusak. Hancur karena didasari jahiliyah, kebodohan. Wa indama aradallahu ar rahim rahmatal ibad wa inqadhihim mimma hum fihi min dalalin watih wa ikhrajihim min adh-dhulumati ila dan ketika Allah menginginkan yang maha rahman rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ketika menginginkan rahmat lil ibad, menginginkan kasih sayang buat para hamba. Wa in inqadhihim dan ingin menyelamatkan mereka mimma hum fi, menyelamatkan mereka dari apa yang mereka ada di dalamnya. Minad dalali wati dari kesesatan. wati sama juga maknanya kesesatan. Wa ikhrajihi minal dhulumati ila nur. Ketika Allah menginginkan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Maka Allah utus Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min anfusihim. Dari kalangan mereka sendiri. Nasabuhu eh, ya'rifun nasabahu. Wa ya'rifun khuluqahu. Wa sidqahu. Wa amanatahu. Yang diutus adalah seseorang dari kalangan mereka sendiri mereka tahu nasabnya, turunannya. Mereka tahu akhlaknya. Mereka tahu pula kejujurannya dan amanahnya. Yang diutus. Agar mereka menerima rahmat dari Allah. Agar mereka mau menerima agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Dikeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Diajarkan kepada mereka kehidupan yang baik diajarkan pada mereka akhlak yang mulia. Diajarkan kepada mereka apa makna kehidupan. Diajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan dan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikit. Jangan banyak-banyak. Bismillah. Maka diutuslah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang mereka kenal nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Bani Abdul Muttalib bin Quraisy min al-Arab yang kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim Allah Subhanahu Wa Taala memilih Arab dari bangsa-bangsa dan memilih ya, Quraisy dari Arab dan memilih Bani Hashim dari Quraisy ya. dan memilih aku dari Bani Hashim. Ya. Berarti dari bangsa pilihan, suku pilihan, keluarga pilihan dan orang pilihan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ya'rifuna khuluquhu wa sidqahu dan mereka tahu pula akhlaknya dan mereka tahu pula kejujurannya. Rasulullah SAW sejak kecil sudah dikenal akhlaknya dan juga kejujurannya dan dikenal di kalangan mereka al-amin. Al-amin, orang yang terpercaya. Sehingga ketika mereka membawakan ketika beliau membawakan berita tauhid la ilaha illallah, ketika mengajarkan agama dari Allah, ketika menyampaikan wahyu dari Allah, maka tidak ada alasan buat mereka untuk menolak. Gak ada alasan untuk menolak. Karena mereka kenal betul. Nabi berdiri di Bukit Sofa. Mengumpulkan mereka seluruhnya di Bukit Sofa. Dan bertanya pada mereka. Kalau aku katakan pada kalian. Akan ada musuh menyerang kalian dari buk balik bukit sana. Akuntum musaddiqiyah Apakah kalian percaya kepada aku? Maka mereka menyatakan, bala. Ma jarrabnaka kadhiba. Tentu, kami akan percaya. Ma jarrabnaka kadhiba. Kami belum pernah mendapati engkau berdusta. Berarti sudah terkenal kejujurannya. Maka Nabi pun bersabda, berkata, Aku adalah mundir, memberi peringatan baina yaday azab annar. Aku memperingatkan kalian di hadapan api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai rasul pada kalian. Disampaikan tauhid la ilaha illallah. Alasan apa lagi menolak? Ini yang berbicara rasul yang jujur. Ketika disampaikan berita itu kepada orang-orang tua mereka, ya Muhammad SAW mengatakan begini dan begini. Apa jawaban mereka? Apakah mungkin dia jujur sesama manusia kemudian berdusta sama Allah? Ya, cara berpikir yang benar. Sama juga ketika beberapa orang-orang Quraisy datang ke raja Romawi Heraklius. Juga ditanya, apakah betul di tempat kalian ada nabi atau orang yang mengaku nabi? Kata mereka, benar. Ya. Tapi sebelum ini, sebelum dia mengaku sebagai rasul, apakah pernah berdusta? Kata Abu Sufyan, yang waktu itu masih kafir, ya, bersama orang-orang kafir yang bersamanya dari kelompok pedagang atau rombongan pedagang, ditanya apakah dulu dia pernah berdusta sebelum mengaku nabi? Kata mereka tidak pernah berdusta. Kami kenal dia seorang yang jujur. <laughs> Maka kata Raja Heraklius, kalau dia terkenal jujur di antara manusia, apakah mungkin dia berdusta atas nama Allah? Pada manusia jujur kemudian berani berdusta atas nama Allah? <laughs> Demikian pula dikumpulkan lagi keluarganya. Keluarga Rasulullah SAW. Sanak famili, paman-pamannya. Dan disampaikan kalimat yang sama diawali dengan tautiah. Tautiah itu pijakan. Kata Nabi Rasulullah SAW, sebagaimana ke dalam sirah, Sirah Ibn Hisham, menyatakan seorang yang cerdas, la yukadzibu ahla. Seorang yang waras pikirannya, nggak mungkin mendustakan keluarganya. Lau tunas nas jami'an, maka kadzabtukum. Kalau aku mendustakan atau aku membohongi, menipu seluruh manusia, aku nggak akan menipu kalian keluargaku. Lihat pijakannya. Ya. Artinya apa yang aku akan sampaikan adalah suatu kejujuran. Ya. Aku akan sampaikan satu yang jujur. Nggak mungkin aku mendustai keluargaku sendiri. Nggak mungkin aku berdusta kepada keluargaku sendiri. Walau kadzabtun nas jami'an ma kadzabtukum atau kama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau aku membohongi seluruh manusia, berdosa pada seluruh manusia, gak mungkin aku berdosa pada keluargaku sendiri. Dengarkan, sampaikan pula tauhid la ilallah, sampaikan agama. Maka ikhwan ibn azakullah gak ada alasan buat mereka untuk menolak dakwah Rasulullah. Karena mereka sudah kenal sejak dulu beliau jujur, terpercaya. Ya'rifuna sidqahu wa amanatahu. Yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaih. Qala ta'ala, Allah berfirman, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus di kalangan orang-orang ummi. Ummi dengan makna tidak membaca dan tidak menulis Kami utus di kalangan orang-orang ummi seorang rasul. Dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya orang-orang Arab. Kenapa dikatakan ummi orang-orang Arab? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani diberi kitab. Yahudi mendapatkan kitab Taurat, Nasrani mendapatkan kitab Injil dari nabi mereka dan mereka membaca. Sedangkan Arab tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka dalam keadaan tidak membaca, tidak menulis. Maka dijuluki dengan ummiyin. Dan kami utus di kalangan para ummiyin seorang rasul dari mereka. Yatlu alaihim ayatihi. Yang membacakan ayat-ayat Allah pada mereka. Wa yuzakihim. Dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin dan mereka sesungguhnya sebelum ini dalam keadaan sesat dengan kesesatan yang jelas. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya nabi diutus sebagai rahmat buat mereka dari kalangan ummi sehingga tidak ada alasan kalau Rasulullah SAW meniru atau mencontek ya istilahnya apa bahasa di sini eh. Rasulullah SAW tidak baca Taurat tidak baca Injil tetapi apa yang diucapkannya dalam perkara usul akidah sama dengan apa yang di Taurat, dengan apa yang di Injil. Rasulullah SAW ummi dari kalangan ummiin, Memberitakan berita akhirat, memberitakan tentang Allah dan sifat-sifatnya, memberitakan tentang surga dan neraka, memberitakan tentang penciptaan langit dan bumi, memberitakan tentang kejadian hari kiamat, memberitakan tentang berbagai macam hal-hal yang gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali dua kemungkinan. Baca dari Taurat dan Injil atau dapat wahyu. Ya. Sedangkan beliau tidak membaca, tidak menulis. Dan nggak pernah belajar pada mereka. Dan nggak pernah dengar dari mereka. Tetapi apa yang diucapkannya persis seperti apa yang mereka dapatkan dalam Taurat dan Injil. Berarti satu-satunya kemungkinan bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Yahudi dan Nasrani berpikir, Kenapa beliau ini atau orang ini menurut mereka kenapa selalu ucapannya cocok dengan Taurat dan Injil? Dari mana? Membaca tidak pernah. Belajar dari pendeta tidak pernah. Maka ini satu-satunya kemungkinan bahwa beliau mendapatkan wahyu. Sadaq dan benar. Memang Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ibnu qayyim Al-Jauziyah berkata, أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه من خلقه وحجته على عباده فهو رحمته المهداه إلى العالمين ونعمته التي أتمها على أتباعه من المؤمنين أرسله على حين فترة من الرسل كتب kata رحمه الله أكبر سقسي ini Namanya syahadah, persaksian. Aku mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kepercayaan Allah dan wahyunya. Yang menyampaikan kepada makhluk-makhluknya. Hujjah Allah atas hamba-hambanya. Dan merupakan rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh alam. Nabi adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasul illa rahmatan kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang lil alamin untuk seluruh alam. Kenapa untuk seluruh alam, bukan untuk seluruh manusia saja atau manusia dan jin saja? Manusia dan jin jelas mendapatkan rahmat dengan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi alam semesta, langit dan bumi, kenapa kok mendapat rahmat juga dengan diutusnya Rasulullah. Sudah dibahas kalau tidak lupa pada kajian-kajian mereka, ah, kajian-kajian kemarin. Masih ingat? <laughs> Ketika dikatakan lawit tabal haqqu ahwa'ahum fasadati samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau kebenaran mengikuti hawa nafsu akan hancur, rusak seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya akan baik kalau di atas kebenaran. Kalau mengikuti hawa, hancur semua. Berarti diutusnya Rasulullah SAW adalah agar mereka jangan mengikuti hawa, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengikuti wahyu dari Allah, maka akan terjaga langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya, dan seluruh alam akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan kebaikan ucapan kekafiran seperti ucapan Nasrani, ucapan Kristiani yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir bumi terbelah dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka menyatakan Ar-Rahman memiliki anak. Lihat barakallahu fikum. Gunung, bumi hampir runtuh, hampir pecah dengan ucapan mereka. Sehingga zahar al fasad fil barri wal bahri bimana? Bima kasabat aidin nas. Zahar al fasad fil bahri wal bar fil barri wal bahr. Muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab-sebab tangan-tangan manusia Bima kasabat Aidinas, Tangan-tangan manusia yang mana? Tangan-tangan manusia yang tidak terbimbing dengan Quran wa sunnah. Tangan-tangan manusia yang tidak terbimbing dengan agama yang mulia. Yang tidak terbimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terbimbing dengan seorang rasul. Maka diutusnya rasul membimbing mereka maka rahmat bagi seluruh alam. Langit terjaga, bumi terjaga, gunung terjaga, semuanya terjaga. Tetapi kalau tidak, naudzubillah, kalau nggak mau mengikuti para rasul akan terjadi bencana demi bencana. Meletusnya gunung-gunung, gempa, zilzal di mana-mana. Ditenggelamkan manusia ke dalam bumi, hujan batu, seperti yang pernah Allah takdirkan untuk kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud. Dan pernah pula Allah tenggelamkan manusia seluruhnya di masa Nabi Nuh alaihi salam. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد ف Adapun uh, Samud fauliku bittaghiyah, maka mereka dihancurkan dengan taghiyah. Adapun Ad Allah hancurkan dengan angin sorsorin. Dengan angin sorsor, angin yang sangat dingin yang mematikan mereka ini kaum yang kuat yang membuat rumahnya dari batu-batu gunung jabu sakhra bil wad <clears throat> wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin angin sarsar delapan hari delapan malam Sehingga mereka mati semua di rumah-rumah mereka. Padahal rumahnya anti gempa. Kokoh, kuat, batu diukir oleh mereka. Diberi lubang. Sehingga nggak nggak hancur dengan goyangan. Nggak hancur. Tetapi bukan dengan zilzal. Dengan angin sorser yang masuk ke rumah mereka, melalui pintu mereka, melalui jendela mereka, yang sangat dinginnya. Sehingga memutuskan jantung-jantung mereka. Demikian pula sa'iqah atau demikian pula taghiyah, suara yang melengking tinggi yang sangat tingginya yang tidak kuasa seorang manusia untuk mendengarnya sehingga putus jantung-jantung mereka. Sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. <clears throat> Kembali kepada kitab. Qala kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka aku bersaksi bahwa Rasulullah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rahmatuhul muhda ilal alamin. Rahmat yang diberikan untuk seluruh alam. Wa ni'matuhu allati atamaha ala atba'ih. Dan merupakan kenikmatan Allah yang Allah sempurnakan untuk seluruh pengikut-pengikutnya dari kalangan mukminin. Rahmat yang Allah berikan untuk pengikut-pengikutnya orang-orang mukmin. Ya. Tadi dikatakan rahmat seluruh alam. Artinya tidak hancur. Tidak terjadi kehancuran. Terjaga. Tetapi yang kedua, nikmat khusus untuk pengikut-pengikutnya. Karena mereka terbimbing dengan ajaran sunnah Rasulullah, dengan ajaran wahyu dari Allah. Maka mereka terbimbing. Itu juga nikmat. Arsalahu ala hini fatratin minar rusul. Allah utus beliau di masa fat fitrah di masa kekosongan para rasul. Tidak ada siapapun dari rasul. Di seluruh dunia tidak ada. Di Yaman tidak ada. Di Hijaz tidak ada. Di Eropa tidak ada. Di Romawi tidak ada. Di Persia pun tidak ada. tidak ada nabi di seluruh penjuru dunia tidak ada. Kosong. Dan itu sudah berapa lama kosong? Sehingga mereka semua menanti. Orang Nasrani menanti. Kenapa menanti? Karena mereka mendengar dari Nabi mereka, Isa. Wa qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Bahwa ini Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasul pada kalian. Yang memberitakan kepada kalian berita gembira yang akan datang atau akan datangnya seorang Rasul. Demikian pula Musa alaihi salam menghabarkan akan datang seorang Rasul setelahku. Maka Nasrani menunggu Rasul yang dijanjikan oleh Nabi Isa. Yahudi menunggu Rasul yang dijanjikan oleh Nabi Musa. Dan orang-orang Arab menunggu datangnya seorang Rasul dari berita-berita dukun-dukun mereka. Sebagaimana diberitakan atau diriwayatkan dalam kitab Sirah Ibn Hisham di awal pertama ketika membicarakan tentang jahiliyah bahwa Raja Yaman bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Maka dia kumpulkan semua dukun-dukun, semua tukang sihir, semua penakwil mimpi. Takwilkan mimpi saya. Semua berkata dengan perkataan yang sama. Beritakan mimpi Anda, kami akan ceritakan takwilnya. Kata raja tidak. Siapa yang bisa menebak mimpiku, dia akan bisa menakwilkan mimpiku. Maka semuanya merasa tidak mampu. Ubar semua kecuali dua. Syekh wa satih dipanggil secara terpisah oleh raja untuk dibandingkan apakah benar atau salah, apakah sama atau berbeda tafsirnya. Maka ketika syekh dipanggil, sotih nggak boleh dengar. Ketika sotih dipanggil, syekh nggak boleh dengar. Silahkan tebak apa mimpi saya. Kalau rakyat al humama kharajat min ardi tahima, wa kullu dhatin jumjumah. Kata raja sadaqta ya satih Coba kabarkan kepada aku. Apa maknanya? Maknanya bahwa nanti akan terjadi kekalahan pada kalian dan akan diperintah oleh raja demikian-demikian. Hal yadum am Apakah dia terus berkuasa atau terputus? Bahkan terputus. Bi'iram ibn Diyazan. Alladhi ya'ti al Yaman. Akan dikalahkan oleh Iram ibn Diyazan yang datang dari Yaman. Apakah akan yadum? La bal yanqati'. Siapa yang menggantikannya? Rasulun mursal. Rasul disebutkan mursal. Demikian pula yang satu ditanya, jawabannya sama. Akan dikalahkan, akan dikalahkan, akan dikalahkan. Apakah dia berkuasa terus? La, kata dia. Balian qati' bahkan terputus. Binabiyin ursil dengan nabi. Cuma beda ini rasul, ini nabi. Sama-sama mengetahui akan datangnya seorang nabi. Berarti semua dalam keadaan sedang menunggu. Mana? Nabi yang katanya akan datang. Ditanyakan pada Nasrani, iya akan datang seorang Nabi. Tanyakan pada Yahudi, iya akan datang seorang Nabi. Ini fatratin minar rasul, kekosongan rasul. Wadurus minar kutub, dan sudah mulai lenyap kitab-kitab. Kitab-kitab yang asli. Adapun yang dipegang Yahudi Nasrani sudah berubah, sudah rusak. Watumus minas subul ketika sudah mulai pudar jalan-jalannya, sudah mulai terhapus. Kalau jalan setapak biasa dilalui, akan terlihat bentuknya kan. Tapi kalau tidak dilalui demikian lamanya, apa yang terjadi? Tumbuh rumput, hilang itu jalan. Itu dikatakan dengan tumus minas subul. Jalan-jalan itu sudah samar, sudah pudar, sudah tidak lagi bisa dilihat. Wa qad istawjaba ahlul ardi an yanzila bisahatihimul adab dan sungguh sudah sepantasnya manusia di muka bumi ini untuk Yang yang layak untuk diadab. Karena sudah tidak ada tanda-tanda agama. Sudah tidak ada jalan-jalan kebenaran. Kitab-kitab terdahulu dari Allah kepada nabi-nabi. Sudah rusak, sudah dirubah oleh mereka. Sudah tidak ada yang benar. Tidak ada yang asli. Maka mereka sungguh istaujaba. Ayanzila bisahatimul adab. Sangat pantas kalau mereka itu diadab. Wa nadhara al-Jabbar jalla jalahu ilaihim. Tetapi Allah melihat. Al-Jabbar jalla jalaluh. Allah yang maha sombong dengan kemuliaan yang maha tinggi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Dengan kemurkaan Allah, Allah marah pada Arabnya, pada ajamnya. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali sedikit sisa dari ahlul kitab. Wa kanatil umam idzaka ma baina musyrikin birrahman wa 'abidin lil awsan wa 'abidin lin niran wa 'abidin lis sulban atau 'abidin lis wal nujum. Maka manusia tidak lebih dari penyembah musyrik yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala atau penyembah berhala-berhala atau penyembah api atau penyembah salib-salib atau penyembah matahari dan bulan dan bintang-bintang. Kafirun billahil hayyul qayyum. Yang kafir kepada Allah yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Awta'ihin fi baidai dalalatihi hayaran. Atau orang-orang yang sesat, yang bingung di lapangan kesesatan dalam keadaan hayaran. Hayaran itu bingung yang dikatakan di sini heran, <laughs> nah, nah hayaran, bingung, mau kemana saya? <laughs> Mana yang benar? Ada orang yang tidak ikut sana nggak ikut sini, nggak mau berbuat kesyirikan bersama musyrikin, nggak mau ikut kesyirikan bersama Yahudi ataupun Nasrani, nggak mau menyembah matahari dan bulan, nggak mau menyembah berhala, nggak mau menyembah api, ada yang dijuluki apa? Hunafa, jamak Hanif, <laughs> Hunafa. Tetapi mereka nggak tahu mau berbuat apa. Di antara tokoh Hunafa bersandar di Ka'bah. Sambil melihat orang-orang yang sedang menyembah berhala. Berkata dengan kalimat, Aku melihat kalian sungguh demi Allah, nggak ada yang menyerupai Ibrahim dan Ismail. Karena mereka mengaku-ngaku pengikut Ibrahim dan Ismail, nenek moyangnya Arab. Kata orang ini, aku tidak melihat kalian beribadah seperti ibadahnya Ibrahim dan Ismail. Sungguh kalau berhala, berhala ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, aku akan sembah. Tapi aku tidak yakin, kata dia. Sehingga dia tidak beribadah. Pada siapapun. Bingung. Ini dikatakan hayaran. Termasuk bagi al-khair. Siapa bagi al-khair? Pencari kebenaran. Abu Bakar. Dia tidak pernah meletakkan kepalanya untuk sujud pada berhala. Tidak pernah. Tapi kebenaran Nggak tahu dia. Ini semua salah. Ini semua salah. Tapi yang benar bagaimana ya Abu Bakar? Kata mereka. Kalau ini semua disalahkan, yang benar bagaimana? Tidak tahu. Nanti pasti akan datang kebaikan. Pasti akan datang berita. Pasti akan datang. Ini Hanif namanya, Hunafa. Hatinya sudah cenderung kepada kebaikan. Tetapi belum datang Rasul. Wa qad syaitan. Syaitan sudah menyeret mereka wasadda alaihi tariqal huda wal iman. Dan syaitan sudah menutup jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan keimanan. Fal ma'rufu indahu ma wafaqa iradatuhu wa radah. Maka yang baik menurut dia adalah apa yang mencocoki keinginannya dan apa yang diridhoinya. Wal munkar sedangkan kemunkaran adanya adalah apa yang menyelisihi hawa nafsunya. Lihat syaitan mengajak manusia menyeret manusia untuk menyembah hawa nafsunya sendiri. Sehingga kaum jahiliyah mengerjakan apa yang suka dan meninggalkan apa yang tidak suka. Itu agama mereka. Berarti apa agamanya? Agamanya agama hawa. Dan itu sering disebut akhir-akhir ini di media-media. Yang penting happy. Iya kan? Yang penting senang. Ya. Pokoknya aku mau yang aku senang. Ya. Ini semua barakallahu fikum hawa. Ya. Dan itu jahiliyah. Tidak bicara masalah halal atau haram, tidak berbicara baik atau buruk, nggak bicara akibatnya nanti buat kita menguntungkan atau merugikan. Nah, yang penting senang. Barakallahu fikum. Itu agama jahiliyah. Wa taqalla anhu rahman Maka Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mereka pikirkan sama sekali. Wa khudlan dan orang-orang tersebut sudah diiringi kerendahan kehinaan. Yasma' wa yubsir yahwahu bimaulahu. Wa yabtish wa yamshi binafsihi wa syaitanihi la billah maka mereka melihat dengan hawa nafsu, mendengar dengan hawa nafsu, bukan dengan maulahu, bukan dengan Allah. Artinya mendengar apa yang dia mau sesuai hawa nafsu. Melihat sesuai dengan apa yang dia mau sesuai hawa nafsu. Wayabtish wayamshi, memukul, berjalan, berhenti, semuanya dengan syaitan, dengan hawa nafsu. La billah, bukan karena Allah Subhanahu wa Fababul huda dunahu masdud. Pintu hidayah tertutup. Wahu anil wusul ila ma'rifati rabbih wa tibai mardatihi masdud. Jalan untuk sampai pada pengenalan Rabbnya dan mengikuti yang diridainya juga tertutup. Yang mau kebenaran sulit saat itu. Mau kemana? Mau tanya pendeta, pendeta sudah rusak. Mau tanya Yahudi, Yahudi sudah rusak, sudah kufur. Mau tanya Nasrani, Nasrani sudah kufur. Mau tanya Yahudi, mau tanya dukun-dukun. Lebih-lebih lagi, syaitan. <laughs> Masdud, tertutup. Fa ahlul ardi baina ta'ihin hayran wa 'abdin lid dunya. Maka penduduk di dunia ini antara orang yang sesat dan bingung atau penyembah-penyembah dunia. Abdul dinar dirham. Abdul Qamisah, Abdul, Qat, Abdul Qatifah, hambanya dinar dan dirham, budaknya emas dan perak, sahayanya hamparan permadani. Abidun lid dunya, fahuwa alaiha lahafan, wa man qadli syaitan, jahilun, au jahidun. Maka orang-orang tersebut, penyembah-penyembah dunia, dalam keadaan lahafan membutuhkan pertolongan. Membutuhkan pertolongan. Tetapi munqadun li syaitan. Mereka terikat, terbelenggu dengan syaitan. Jahilun au jahid. Bodoh atau penolak. Bodoh itu nggak tahu kebenaran. Jahil itu menolak kebenaran. Au musyrikun birrahman. Atau orang yang mensukutukan Allah yang maha rahman. fal ardu wasyatha dhulmatul kufri wasyirik. Maka bumi sudah diliputi kegelapan. Kegelapan kufur dan kegelapan kesyirikan. Dan kegelapan al-jahli wal-inad. Kegelapan kebodohan dan kegelapan penentangan. Qad istaula 'alaiha a'imatul kufur. Sudah dipimpin oleh penguasa-penguasa kafir wa asakirul fasad sudah dikuasai oleh tentara-tentara kerusakan. Wa qad istana istanada kullu qaumin ila dhulumatin dhulumati araihim dan istanada telah bersandar semua kaum pada kegelapan pikirannya sendiri. Bersandarkan pada pikiran yang gelapnya hakamu 'ala Allahi baina 'ibadihi bimakalatihimul batila wa ahwaihim. Mereka menghukumi Allah. Lihat, menghukumi Allah di antara hamba-hambanya dengan ucapan-ucapan yang batilah. Dengan ahwaihim, dengan hawa nafsu hawa nafsu mereka. Apa contohnya? Mereka mensifati Allah memiliki anak. Ini kurang ajar sekali. Ya. Bahkan dikatakan memiliki pendamping perempuan. Ada Tuhan ibu, Tuhan anak. La haula wa la quwata illa billah. Hakamu ala Allah ahwaihim. Mensifati Allah dengan hawa nafsu hawa nafsu mereka. Fasuqul batil nafiqatun lahal qiyam. Maka keramaian kebatilan tegak. Nafiqah terbuka dan ramai manusia perdatangan di pasar kebatilan, tempat berkumpulnya kebatilan. Wasukul haqqi sedangkan tempat kebenaran kasidatun la tuqam. Tidak ditegakkan, tidak laku. Kasidah tidak laku, la tuqam tidak ditegakkan. Fal ardu qad salat juyushul batil fi aqtariha wa nawahiha maka tentara-tentara kebatilan telah menyerang dari seluruh penjuru dan seluruh sisi-sisinya. Wa dhannat anna tilka daulah tadumulaha dan menduga bahwa negara mereka akan terus-menerus mereka kuasai. Wa annahu la matma'a li jundillahi wa hizbihi fiha. Mereka menganggap bahwa enggak mungkin akan ada tentara Allah, Hizbullah yang bisa mengalahkan mereka. Jadi sudah sombongnya bukan main. Penguasa Romawi merasa seakan-akan penguasa dunia seluruhnya. Penguasa Persia juga sama merasa penguasa seluruh dunia yang gak akan bisa seorang pun mengalahkannya. Gak akan ada tentara Allah yang akan mengalahkannya. Dengan kesombongan mereka, Jabbarun. Kaisar, pimpinan mereka dijuluki dengan Kaisar. Kaisar-kaisar Romawi tidak pernah menyangka kalau akan ada tentara Allah yang bisa mengalahkan mereka. Tidak menyangka mereka. Mereka dengan sombongnya merasa mereka tidak mungkin akan jatuh. Tidak mungkin akan kalah. Wa ahlul ardi Allah, eh, qala lamat ma'ali jundillah dikira tidak akan ada tentara Allah yang mengalahkan mereka. Sudah terbayang keadaannya seperti apa? Seluruh dunia kegelapan, kehancuran, kebodohan, kerusakan, kesyirikan, kekufuran isinya. Tetapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah bukan menghadap mereka, bukan menghancurkan dunia, sehancur-hancurnya karena tidak ada di dalamnya kecuali ke kekufuran. Tidak tersisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim. Allah dengan kasih sayangnya Ba'athallahu rasulahu. Allah utus rasulnya. Wa ahlul ardi ahwaj ila risalatihi min ghaitis sama wa min nuris syams alladhi yadhhab anhum hanadis adh-dhulumat. Sungguh betapa butuhnya, betapa sukanya, betapa perlunya bumi ini. Betapa perlunya bumi ini untuk mendapatkan rasul, untuk mendapatkan risalah, lebih daripada keperluan mereka kepada makan dan minumnya, pada matahari, pada hujan. Manusia betapa memerlukannya air. Air itu kehidupan. Berarti mereka sangat memerlukan air. Tetapi risalah lebih mereka perlukan. Baik. Demikian pula matahari. Manusia sangat memerlukan matahari. Tetapi barakallahu fikum, risalah kenabian atau risalah Allah, agama ini lebih mereka perlukan daripada matahari. Ya. Mereka tanpa matahari binasa. Akan ditutupi salju seluruh dunia, ditutupi es kalau tanpa matahari. Ya. Tetapi khonfidina azakumullah, ya. itu adalah kebinasaan badan. Kalau mereka masih muslimin, maka matinya mati yang baik. Matinya mati yang baik. Tetapi kalau tanpa risalah, tanpa rasul yang diutus pada mereka, tanpa kitab yang diturunkan oleh Allah pada mereka, maka mereka binasa lahir dan batin. Mereka binasanya hissian wa ma'nawiyan. Binasanya badannya binasa dan juga hatinya rusak binasa. Tanpa agama, rusaknya lebih dahsyat. Karena Hesian wa ma'nawiyan, lahir dan batin rusak. Kembali kepada kitab. Qala dikatakan Fahajatuhum ila risalati fawqa jami'il hajat. Maka keperluan mereka pada risalah di atas semua keperluan-keperluan lain di atas seluruh keperluan-keperluan yang lain. Wa daruratihim ilaiha muqaddamah ala jami'il darurat. Dan kepentingan agama buat mereka itu di atas seluruh kepentingan-kepentingan yang lain. فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا aman, ولا أمان tuma'nina illa bi an ta'rif rabbaha tidak akan ada kehidupan bagi hati. Tidak akan ada kenikmatan, kelezatan hati. Tidak akan ada kebahagiaan, keamanan, dan ketentraman. Kecuali dengan mengenali Rabbnya. Dengan mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muqbil Hafidahullah, rahimahullah. Kalau orang-orang kafir itu tahu ya, ketentraman yang dimiliki oleh orang-orang mukmin niscaya mereka akan merampasnya atau membelinya dengan seluruh apa yang mereka miliki. Kalau mereka tahu ketentraman yang dirasakan oleh orang-orang mukmin, niscaya mereka akan merampasnya atau membelinya dengan seluruh apa yang mereka punya. Kenapa? Karena sangat mereka inginkan. Sangat mereka perlukan. Mereka merasa gelisah hatinya. Mereka merasa susah hatinya. Mereka tidak tenteram hidupnya. Tidak tentram mereka. Berapa? Tingkat bunuh diri di kalangan mereka besar sekali. Kenapa mereka nggak nggak memiliki makna hidup? Hidup ini untuk apa? Hampa hidup ini. Mereka rasakan hampa. Mereka rasakan dalam keadaan gelisah. Untuk apa saya hidup? Saya kerja, kerja, kerja cari makan, makan untuk kerja, kerja untuk makan, makan untuk kerja, kerja untuk makan. Lingkaran syaitan gak ada akhirnya. Ya. Kalau ditanya mereka, ya, makan untuk hidup atau itu hidup makan? Mereka nggak bisa jawab. Ya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Mereka nggak bisa jawab. Ya. Bingung mereka. Ya. Saya pagi bangun jalan kerja sampai petang, petang balik istirahat pagi kerja lagi untuk apa? Ya, untuk saya bisa hidup, bisa makan, bisa hidup. Hidupnya untuk apa? Untuk saya bekerja. Kerja untuk apa? Supaya saya bisa hidup. <laughs> Terus berputar. Ya. Lingkaran syaitaniyah. Tidak mengerti apa makna hidup. Adapun orang-orang beriman, kaum muslimin yang mendapatkan agama, bimbingan Quran wa sunnah, mereka menjawab dengan tegas. Hidup di dunia untuk beribadah pada Allah. Adapun <laughs> bekerja dan sebagainya sekedar untuk mendukung kehidupan kita dan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka mereka melihat makna kehidupan. Orang yang mengerti makna kehidupan, maka hidupnya berasa atau hidupnya e, bermakna. Tidak kosong, tidak hampa sehingga mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Qal bi anta arifa rabbaha. Engkau akan merasakan ketenangan, ketentraman kalau mengenal Allah, mengenal penciptanya, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya dan af'alnya. Wa yakunu ahabba ilaiha mimma siwa. Dan menjadikan yang menjadikan yang paling dicintainya. Lebih dari yang selainnya. Wa yakun sa'yuha fiha yuqarribuha ilaih. Dan upayanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu semua menghasilkan ketentraman. Ya. Upaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Mengenali Allah, mencintainya, dan berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya. Dengan amalan-amalan saleh. Ya. Yunniha min mardatih. Yang mendekatkan dia ke keriduan Allah. Yang mendekatkan dia kepada keriduan Allah. Wa minal muhal an tastaqillal al-uqulul bashariyah bima'rifati dhalik dan mustahil akal manusia bisa mencari sendiri jalan kepada Allah. Mustahil akal manusia bisa mencari sendiri untuk mengenali Allah wa idrakihi ala tafsir dan mengenalinya secara rinci. Tidak akan bisa. Faktabat rahmatul aziz rahim an yab'athar rusul bihi. Maka rahmat Al-Aziz Rahim iqtadat. Rahmat Allah menyebabkan Allah mengutus rasul-rasul. Muarrifin yang mengenalkan Allah kepadanya. Wa ilaihi da'in yang mengajak manusia kepada Allah. Waliman ajabahum mubashirin dan kepada orang yang mengikutinya diberi kabar gembira wa min khalafahum mundirin dan kepada yang menyelisihinya para rasul tadi memperingatkan hati-hati dari azab Allah Jala ya. ja'ala miftaha da'watihim wa zubdat risalatihim ma'rifatul ma'bud maka para rasul tadi menjadikan kunci dakwahnya dan inti risalahnya adalah mengenali al-ma'bud subhanahu wa ta'ala. Itu inti dakwahnya. Mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala pada manusia bahwa kalian para hamba, kalian itu mamluk, dimiliki. Kalian adalah orang-orang yang diciptakan oleh pencipta. Allah lah pencipta kalian, yang memiliki kalian, yang paling berhak untuk kalian sembah dia. Kalian beribadah kepadanya. Inilah inti dakwah para rasul. Mengenalkan Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alih. Mengenalkan Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Idh ala hadhil ma'rifah tanbani matalibur risalah. Dengan mengenali Allah akan dibangun di atasnya risalah agama seluruhnya. Wa annal khawfa wal raja wal mahabbah wal ta'a wal ubudiyah tabi'atun li ma'rifatil marju. Rasa takut, rasa harap, rasa cinta, ketaatan, peribadatan, semuanya berkait erat dengan pengenalan. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. <laughs> Nah, tak kenal maka tak cinta. Maka siapa yang gak kenal Allah, bagaimana mungkin akan taat, bagaimana mungkin akan cinta. Maka para anbiya mengenalkan Allah dengan sifat-sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan af'alnya. Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mulia, yang suci, yang tinggi, maka niscaya orang akan takut pada Allah dan sekaligus berharap pada Allah. Dan akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala dan taat pada Allah. Maka perhatikan ucapan Ibnu Qayyim. Al-khawfa wa al khawfa wal raja'a wal mahabbata wal ta'ata wal Ubudiyyah tabi'atun li ma'rifatil marju al itu yang diharapkan. Ini Allah subhanahu wa taala Rasa takut, rasa harap, rasa cinta, ketaatan, peribadatan. Semuanya bergantung pada pengenalan mereka kepada Allah. Al-marju yang kita harapkan. al muhawaf yang ditakuti. Al-mahbub yang dicintai. Al-muta' yang ditaati. Seorang akan taat kepada Allah kalau kenal dengan Allah. Kenal yang ditaatinya. Akan cinta pada Allah kalau dia kenal pada yang dicintainya. Dia akan berharap kepada Allah kalau kenal dengan yang diharapkannya. Dia takut kepada Allah kalau dia kenal dengan yang ditakutinya, Itu Allah Subhanahu wa taala. وقد alaihi alaihi wa ala وعلى آله bi hamr risalah خير qiyam. maka setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau menegakkan perintah Allah Menegakkan risalah dengan khaira qiyamin, dengan sebaik-baik menegakkan risalah dengan sebaik-baiknya. Fada'an nasa ila ibadatillah. Maka mulailah Rasulullah mengajak manusia untuk beribadah pada Allah. Sendirinya. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Wa makatha fi qawmihi ala, ala dhalika thalatha ashrata sana Yad'u Allah. Nabi terus mengajak mereka, mengajarkan pada mereka, berdawah pada mereka 13 tahun. Mengajak pada Allah. Yusahih i'tiqad al-ibad. Memperbaiki akidah-akidah para hamba. Apa dapatnya? Yani apa tanggapan mereka kaumnya? Apakah berterima kasih? Terima kasih kau telah mengajarkan padaku tauhid. Apa demikian? Tidak. Ya. Nalahu min qawmihil adha. Nabi yang sangat penyayang diutus oleh Allah yang maha penyayang. Nabi yang sangat penyayang diutus oleh Allah yang maha penyayang. Tetapi justru mereka bukan terima kasih. Nala min qawmihil adha. Justru kaumnya menyakiti Rasulullah SAW. Fawajah takdib didustakan Rasulullah SAW. Wasukriyah diperolok-olokkan oleh mereka, ditertawakan oleh mereka, diejek oleh mereka. Walitihamat dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Dituduh pendusta, dituduh tukang sihir, dituduh begini, dituduh. Khonibina azakumullah, ittiham. Wa ma dzalika qad tahammala al-adha, tetapi Rasulullah SAW tidak putus asa dan Rasulullah SAW tetap istiqamah, tetap mereka memikul beratnya dakwah, tetap melanjutkan dakwah dan tetap mengajari mereka. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penyayang dan penyabar. Wa sabara ala sabara kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan Nabi sabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Sudah dicercah ditertawakan, diusir, didustakan, sampai Rasulullah SAW dilempari dengan batu di Taif. Berdarah kakinya. Dan beliau berdiri di pinggir kota. Masuk ke Taif, mereka tidak izinkan, dilempari dengan batu. Kembali ke Mekah, orang-orang Mekah dalam keadaan sudah mengusirnya. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ketika datang, malaikat gunung malaikat yang menjaga gunung datang pada Rasulullah SAW. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mentaati kamu. Kalau kau ingin aku timpakan atas mereka al ini atau al ini, aku akan timpakan pada mereka. Aku diperintahkan oleh Allah untuk taat kepadamu. Apakah perlu aku timpakan pada mereka al-akhsyabain, dua gunung hitam ini? Rasulullah SAW tidak kemudian menyatakan, iya tipakan saja pada mereka, kurang ajar mereka itu, habisi mereka. Nah, ya. Tidak demikian. Ya. Rasul menyatakan, la. Bal, bahkan aku berharap min aslabihim. Aku berharap dari turunan mereka ada yang beribadah pada Allah. Ya. Atau dalam riwayat, jangan. Ya, ya Allah, berilah hidayah pada mereka. faindahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka, mereka belum paham. Rasulullah yakin kalau mereka paham, mereka akan ikut. Ya Allah, Allahumma hadihim, fainahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka, mereka belum paham. Subhanallah, sabar dan sayang pada umat ini, pada manusia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana ma'a dzalika dan Allah bersama dengan itu terus menjaga beliau. Wa yahfazuhu, melindungi beliau. Wa yanzil ayat dan terus menurunkan ayat demi ayat yang musalliyah. Musalliyah itu menghibur. Ayat yang menghibur. Ketika Rasulullah SAW sudah hampir putus asa, Allah hibur. La'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asaf bisa jadi engkau akan membinasakan dirimu karena melihat mereka tidak mau beriman kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, angkat Rasulullah SAW. Ya. Diisrakan, dimi'rajkan. Ya. Terhibur Rasulullah SAW. Ya. Dan dikisahkan. Kisah Ashabul Kahfi. Ya. Bagaimana diusir dari kaumnya. Ya. Dan ternyata Allah berikan kepadanya ya, karamah. Tidur di gua sampai 309 tahun. Demikian pula dikisahkan. Kisah uh, Zulkarnain. Dikisahkan kisah-kisah. Artinya bahwa engkau wahai Rasul tidak sendiri. Ada Rasul-Rasul sebelummu yang juga mengalami ujian-ujian berat. Ini apa namanya? Musalliyah Musaliyah itu menghibur Rasulullah SAW. Wallati tuqawwi azimatahu. Yang sekaligus menguatkan semangat beliau. Yang tadinya hampir putus asa, dikuatkan lagi oleh Allah SWT. Ini Rasulullah SAW. Al-ma'sum yang terjaga dari segala macam kekurangan dan kejelekan. Terjaga. Dilindungi oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Kala ta'ala. Allah berfirman, "Qad na'lamu innaka la yahzunuka alladhi yaqulun." فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Aku tahu, kata Allah. Kami tahu bahwa apa yang mereka ucapkan menyedihkan kamu. Yahzunuka, menyedihkan kamu. Alladhi yaqulun. Sungguh menyedihkan kamu apa-apa yang diucapkan. Tetapi sesungguhnya itu bukan mendustakan kamu. Tetapi al-zalimin ayatillahi yajhadun. Orang-orang zalim itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Tasliyah dari Allah. Hiburan dari Allah. Jangan khawatir wahai Rasul. Mereka itu bukan mendustakan kamu tapi mendustakan kami kata Allah. Bukan mendustakan kamu, tapi mendustakan kami. Artinya Allah yang akan membalas mereka. Allah yang akan menimpakan pada mereka apa yang Allah kehendaki. Qad na'lam bahwa kami tahu kata Allah innahu la yahzunuka sesungguhnya menyedihkan kamu alladzi yaqulun yang mereka ucapkan Fa'innahum la yukadzibunak. Sungguhnya mereka bukan mendustakan kamu, wahai Rasul. Mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dihibur lagi oleh Allah. Diberi tasliyah lagi. Walakad kudzibat rusulum min qablik. Dan telah didustakan pula rasul-rasul terdahulu sebelum kamu. Sama. Bukan kamu sendiri. Itu juga hiburan. Engkau tidak sendiri. Laqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Fasabaru. Tapi mereka sabar. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Tapi mereka sabar atas pendustaan-pendustaan mereka. Wa udhu dan mereka disakiti. Disakiti hatinya. Disakiti badannya hatta atahum nasruna sampai datang pertolongan kami. Ini juga hiburan berikutnya. Ini juga tasliyah berikutnya. Yaitu engkau juga ketika disakiti sabar nanti akan datang pertolongan. Mereka para anbiya terdahulu disakiti hatta atahum nasruna sampai datang pertolongan kami kata Allah. Wala mubaddila li kalimatillah dan gak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah. Gak ada perubahan artinya akan tetap seperti itu sunnatullah. Yang benar, yang di atas kebenaran akan ditolong. Itu tidak akan berubah. Jangan khawatir. Apa dalilnya? Dalam ayat lain. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Artinya sungguh pasti kata Allah. Aku akan menangkan orang-orang yang mukmin. Aku akan menangkan mereka, aku akan bela mereka, aku akan berikan pada mereka dukungan hingga mereka menang. Jangan takut, jangan khawatir kata Allah. Kalimat Allah tidak berubah. La mubaddila li kalimatillah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin dan bukankah telah datang berita-berita tentang para rasul? Artinya lihat ya, para rasul diganggu, disakiti, didustai, berakhir dengan kemenangan. Diganggu, didustakan, disakiti, berakhir dengan kemenangan. Semua para rasul demikian. Ya. Sampai ada yang diusir oleh mereka, tetap Allah kembalikan lagi dan kemudian menang. Ya. Semua perjalanannya hampir sama. Itu sunnatullah fil kaun. Sunnatullah di alam ini bahwa kebenaran pasti akan menang di atas kebatilan. Ahlul haq pasti akan ghalib ala ahlil batil. La mubaddil li kalimatillah. Gak akan ada perubahan kalimat-kalimat Allah. Jika kita baca kisah-kisah para rasul, semua berakhir dengan kemenangan para rasul. Dan berakhir dengan diazabnya musuh-musuh para rasul. Qala وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين kata Allah dan kalau terasa besar berpalingnya mereka dari engkau berpalingnya mereka dari kebenaran maka silahkan kalau engkau bisa untuk membuat lubang di muka bumi atau bisa membuat tangga untuk naik ke langit untuk cari bukti-bukti. Ya. Percuma, mereka tidak akan percaya. Walau sya Allah la jama'ahum alal huda. Kalau Allah kehendaki, niscaya Allah kumpulkan mereka di atas huda, di atas petunjuk. Ya. Ini juga hiburan kepada Rasulullah SAW. Rasul, ya. kalaupun engkau mencari bukti-bukti melubangi bumi dan naik ke langit, mereka gak akan percaya. Mereka nggak akan percaya. Artinya masalah hidayah di tangan Allah. Engkau tugasnya menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Mereka berpaling, mereka menolak, mereka mendustakan. Itu urusan mereka. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau Sampaikan pada mereka. Wa alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah atasmu kewajiban kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Innama yastajibul ladina yasma'un. Sesungguhnya yang akan menerima dakwahmu. Alladzina yasma'un. Orang-orang yang mau dengar, orang-orang yang bisa mendengar wal mauta الله ثم إليه يرجعون Adapun orang mati maka mereka akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dan akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan orang-orang yang menentang dakwah sebagai mauta. Yang la yasma' wa la yubsir. Yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Bagaimana kalau engkau berbicara dengan orang mati? Hah? Kamu harus begini, kamu harus begitu. Gak tanggap atau gak bisa paham ucapanmu, gak dengar bahkan, gak ada reaksi apapun. Dan Allah juluki orang-orang kafir yang menolak dakwah Rasulullah dengan amwatun wairu ahya. Mereka itu bangkai-bangkai berjalan. Mereka mati, nggak hidup. Mati apanya? Hatinya. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu dan mereka nggak akan bisa kembali. Allah jadikan Allah tutupi Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Itu cuma tutupan. Cuma ghisyawah biasanya khusus buat mata, buat pandangan, ghisyawah. Allah qulubahum dan juga sam'ihim. Wa ala absarihim ghisyawah berarti mata nggak bisa melihat, telinga nggak bisa mendengar, hati nggak bisa paham. Faman yahdihi min ba'dillah? Siapa yang bisa beri hidayah pada dia? Selain Allah. Tidak ada. Maka engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam engkau berdakwah yang akan menyambut dakwahmu orang yang bisa dengar, orang tuli nggak akan bisa terima. Orang yang mati nggak akan bisa terima. ثم أذن الله لنبيه أذن الله لنبيه بالهجرة. Kemudian Allah izinkan nabinya untuk hijrah. Karena sudah keterlaluan gangguan-gangguan mereka. Dengan cercaan sudah, dengan makian sudah, bahkan sampai dengan diboykot, sampai dengan dilecehkan dengan berbagai macam pelecehan-pelecehan. Rasulullah sujud ditimpa kotoran kambing dari perut kambing oleh mereka. dalam ya. Dan Rasulullah sujud tidak mengangkat kepalanya. Sampai datang Fatimah membersihkan bapaknya, membersihkan kotoran terus sambil menangis. Ya. Ya. Rasulullah SAW. Karena apa itu? Dalam rangka apa beliau sampai seperti itu dihinakan oleh mereka, dimusuhi oleh mereka, dicerca oleh mereka, memikul beban berat untuk kalian untuk kita, untuk umat, bukan untuk diri beliau. Beliau capek karena kalian. Beliau diganggu untuk kalian. Untuk kita kaum muslimin. Maka sampai Allah izinkan untuk hijrah. Maka Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, bahkan belum sampai Madinah, turun ayat surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan pemisahan furqan ini muslimin ini mukminin ah, ini mu, muslimin ini musyrikin ini orang-orang beriman ini orang-orang kafir terpisah wa syara'a lahul jihad wastamarra nuzulul wahyi alaih mulai turun perintah jihad mulai turun perintah jihad Wa yubayyin fihi din Dan Allah tetap menurunkan wahyunya menjelaskan padanya agama dan menjelaskan pada kaum muslimin agama. Wa ma yahtajuhu al-ibadu lil ma'ash wal ma'ad dan apa-apa yang diperlukan oleh para hamba dari kehidupan dan ma'ad dan apa yang diperlukan nanti di hari akhir. Diajarkan oleh Allah satu persatu hatta tuwfiya sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan melalui jihad demi jihad dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud dengan syariah-syariah yang dikirim oleh Rasulullah Sallam Dan juga dengan gozwa-gozwa yang Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Berperang, mengangkat pedang. Dan mengayunkan pedang. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang pemberani. Tetapi ketika Allah menyatakan kufu aidiakum, tahanlah tangan kalian, Nabi menahan tangannya. Di Mekah belum diperintahkan untuk jihad. Mereka mengganggu, mereka mengejek, mereka para sahabat yang sudah masuk Islam, ya Rasulullah, biarkan kita lawan. Jangan. Dan Allah katakan kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Tapi ketika turun ayat jihad, maka Rasulullah SAW adalah paling pemberani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dikisahkan oleh seorang sahabat ketika tengah malam dia mendengar suara gemuruh ya, seperti derapan kuda-kuda musuh. Ya. Maka dia bangkit, dia naikin kudanya, dia pergi pinggir kota. Sahabat ini merasa dia yang paling dulu dan dia yang paling gesit. Sampai di pinggir kota Rasulullah SAW sudah kembali. Ya. Gak ada apa-apa, tenang. Ya. Sudah lebih dulu dari dia. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ya. Ini barakallahu fikum. Adalah sifat dari sifat-sifat Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka terus beliau berdakwah, berjihad, berdakwah, berjihad ya, hatta tuwufiyah. sampai beliau wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah agama sempurna. Waqad akmalallahu bi bi'tsatihi din. Setelah Allah menyempurnakan agama ini. Wa khatama birisalatihi. Setelah Allah menutup diutusnya para rasul dengan beliau. Khatam an-nabiyyin, penutup para nabi. وجعل شريعته مهيمنة على سائر الشرائع syara'i. Allah jadikan agamanya, agama terakhir ini sebagai agama yang mencakup seluruh agama yang sebelumnya. Agama-agama yang lain bagus, tetapi dalam agama Islam sudah ada semua. Kecuali yang memang bikinan mereka sendiri atau bikinan manusia yang ditambah-tambahkan secara bid'ah, maka itu tidak kita butuhkan. Tetapi dalam agama Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya mengajarkan tauhid ada dalam agama Islam, mengajarkan eh, sifat-sifat uh, Allah ada semua dalam agama Islam, mengajarkan tentang ini ada semua, tentang jannah, tentang nar, tentang berita-berita, tentang hukum-hukum, semuanya ada. Dan agama ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilengkapi. Sehingga barakallahu fikum, agama Islam dikatakan agama yang paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Allah alzama mengharuskan jami' as-saqalain seluruh makhluk-makhluk yang dua as-saqalain manusia dan jin. Allah wajibkan mereka semua dukul fi syariatihi. Perintah Allah mewajibkan mereka mengikuti syariat Nabi, syariat Rasulullah, syariat terakhir agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Sampai di sini ada yang tanya? Yang berkait dulu, yang berkait dengan ini karena kita akan lanjutkan. Paham? Atau ada kata-kata yang salah? Atau tidak berkenan di hati karena salah bahasa? Hah? Tidak ada. Baik, mohon dimaafkan. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Fi sahihi, dalam sahihnya. Kitabul Iqtisam. Dalam Kitabul Iqtisam. Bil Kitab wa Sunnah. Kata Imam Bukhari, "Haddatsana Al-Humaidi, "Kala haddatsana Sufyan an Mis'ar an Mus'ir wa ghairihi an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab." Disebutkan sanadnya sampai kepada Tariq ibn Shihab. kala <clears throat> Qala rajulun minal Yahud li Umar. Berkata seseorang Yahudi kepada Umar. <coughs> ya Amirul Mu'minin, لو anna علينا nazalat hadhihi al-ayah, ذلك اليوم yawma 'idan." Kata Yahudi, "Wahai Amirul Mu'minin, kalau saja ayat itu turun pada kami, kami akan jadikan waktu turunnya ayat itu sebagai hari raya." Kata Yahudi kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, kalau saja ayat itu turun pada kami Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Yang mana? Ayat yang mana? Ayat yang kalian baca, Al-yawma akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. <coughs> Karena Yahudi hari raya itu bikin sendiri. Beda dengan Islam. Karena Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dikatakan kemarin, agamanya hasil musyawarat. Kemarin rapat nggak dipaham. Hasil musyawarat. Hasil kesepakatan mereka bersama. Itu agama mereka. Kata mereka, kami akan jadikan hari raya, hari turunnya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab. Lihat jawabannya la a'lamu ayya yaumin nazalat hadhil ayah. Kata Umar, aku tahu. Kapan ayat itu turunnya? Nazalat yauma Arafah fi yaumil Jum'ah. Aku tahu ayat itu turunnya di hari Arafah, di hari Jumat. Hari paling mulia pada sepekan, hari Jumat. Dan hari yang dibesarkan juga hari Arafah. Berarti hari besar pada hari besar. Hari Jumat dan hari Arafah sekaligus. Nggak perlu diada perayaan bid'ah, nggak perlu. Nggak perlu diada hari raya yang dibuat-buat oleh manusia dengan hasil musyawarat, nggak perlu. Alhamdulillah, memang turunnya di hari raya, yaitu hari Arafah, hari Jumat, di mana manusia berkumpul dari seluruh dunia di Arafah sana. Di mana kaum muslimin semuanya berpuasa Arafah yang di luar haji berpuasa. Dan setelah itu hari esoknya tanggal 10 semua semua muslimin merayakan hari kegembiraan yaitu hari raya Idul Adha. Al Bukhari rahimahullah. Apa pelajaran yang kita ambil dalam hadis Bukhari ini? Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, Yahudi saja tahu bahwa ini ayat-ayat besar. Yahudi saja mengerti bahwa ayat ini bukan ayat sembarangan. Ayat ini ayat yang sangat besar yang memberitakan tentang berita gembira. Berita yang patut dirayakan. Berita yang sangat besar bahwa agama ini agama yang paling sempurna. al dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan kenikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Hadis berikutnya dari Imam Bukhari rahimahullah. Babul iqtida bisunan Rasul. Bab keharusan mengikuti sunnah Rasul. Qala rahimahullah berkata Imam Bukhari haddatsana Adam ibni Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah. أخبرنا عم قال عب أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الحمداني يقول قال عبد الله in ahsanal hadis in ahsanal hadis kitab Allah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa innama tu'aduna la'at wa ma antum ajizun Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Dan sebaik-baik bimbingan, petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara muhdats. Perkara yang baru diada dalam agama. Wa inna tu'aduna la'at dan sungguh apa yang kalian telah dijanjikan pasti akan datang. Apa yang telah diancamkan atas kalian apa yang telah diberitakan pada kalian pasti terjadi. Wa ma'antum ajizun dan kalian <laughs> pasti mampu. Artinya pasti terjadi pada kalian dan kalian demikian keadaannya. Wa ma'antum ajizun. <laughs> Apa yang kalian tidak mampu pasti akan terjadi juga. Kalau Allah kehendaki dan Allah janjikan. Kaitannya hadis ini dengan hadis sebelumnya adalah bahwa kalau agama sudah sempurna, berarti tidak perlu tambahan apapun. Kalau agama dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum dalam hadis yang Yahudi saja tahu itu dalam ayat yang Yahudi saja tahu ayat itu ayat besar, ayat yang patut dirayakan, terkandung makna bahwa agama ini tidak perlu ada penambahan apapun, nggak perlu ada perubahan apapun, sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum maka dikatakan muhdatsatul umur adalah syarrul umur. Sejelek-jelek perkara. Apa mana syarrul umur? Sejelek-jelek perkara. Apa itu makna sejelek-jelek perkara? Barangkali nggak paham bahasa Indonesia. Seburuk-buruk. Apa itu makna seburuk-buruk? Yang paling buruk maknanya. Yang paling buruk, yang paling dahsyat. Tidak ya. ada yang lebih buruk dari itu. Tapi mungkin ada yang tanya, Ustaz, saya tanya, Bukankah yang paling buruk itu adalah syirik? Kenapa di sini dikatakan yang paling buruk adalah muhadasat? Bagaimana jawabnya? Hah? Barit. La. Ada lagi? Kita tanya, kalau musyrikin menyembah berhala, selesai. Tidak kita bahas. Sekarang muslimin yang berbuat syirik, kenapa? muslimin kok berbuat kesyirikan? Siapa dan apa sebabnya dia terjerumus dalam kesyirikan? Kebidahan. Kebidahan. Muhdatsatil umur. Artinya muhdatsatil umur ini menyebabkan mereka jadi syirik, jadi kufur, jadi sesat. Semuanya karena bid'ah. Mereka yang membangun kuburan jadi tinggi. Siapa? Muhdatsatil umur. Ya toh? Meninggikan kuburan muhdatsatil umur. Diberi kelambu, diberi rumah, dibangun tembok-tembok sekitarnya, kasih pilar, kasih kubah. Apa itu? Muhdathatil umur. <laughs> Datang mereka berduyun-duyun ke kuburan tersebut, bermalam di sana. Apa itu? Muhdathatil umur. Sampai mereka menyatakan ya wali fulan, ya habib fulan, ya syekh maulana. <laughs> Apa itu? Muhdathatil umur. Sudah jatuh dalam sirik. Kenapa berbuat sirik? Karena muhdathatil umur karena muhdasatil umur mereka jadi menyembah kuburan. Karena muhdasatil umur mereka menyembah foto, gambar-gambar kiai, gambar-gambar habib. Dan itu terjadi pada tarekat-tarekat sufiyah. Kata mereka kalau engkau ingin khusus salatnya dan engkau ingin dikabul, maka hendaklah engkau mertawasul dengan gambarku, kata mereka. Maka ditempel gambarnya di hadapannya dan menyatakan, "Ya wali fulani, salat ini." Depannya foto. Sampaikan pada Allah ya Habib Allah. Sampaikan pada Allah ya Wali Allah. Menyembah gambar. Ya. Wallahi syarral umur. Rasulullah SAW naik mimbar dalam keadaan mata beliau memerah. Wa'ala sautuhu. Dan keras suaranya. Menyatakan dengan seperti mundirul jais. Seperti tentara yang memberi semangat pasukannya. Sobbahakum wa masakum. Apa kalimatnya? syarral umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdatsat. Karena itu akan membawa dalam membawa kepada kesyirikan, membawa kepada kebinahan, membawa kepada kebinahan, membawa kepada kekufuran, membawa kepada dalalah. a'azakumullah, Maka Rasulullah SAW menyatakan syarral umur muhdatsatuha. Kalau Imam Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Usamah an Buraid an Abi Bardah an Abi Musa an Nabi sallallahu qala innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bihi kamathali rajulin ata qauman Permisalan aku kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Permisalan aku dengan apa yang aku diutus dengannya seperti seseorang yang mendatangi satu kaum. Kemudian berkata, "Ya kaum, wahai kaum, inni ra'aitul jaisha bi'aini." Aku melihat tentara dengan mataku. Ini musuh dengan mataku. Wa inni anan nadhirul iryan dan sungguh aku adalah pemberi peringatan yang uryan. Uryan itu dia berpakaian. Fannaja fannaja maka selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Ini Nabi menyatakan permisalanku. Dan permisalan apa yang aku diutus, itu seperti seorang. Nabi menggambarkan seseorang. Ya. Seperti seseorang yang berkata kepada kaumnya, Ya kaum, aku melihat tentara yang akan menyerang kalian. Aku melihatnya biaini dengan mataku dan aku adalah pemberi peringatan yang urian, yang telanjang. Ini ada sebabnya. Karena orang-orang Arab <laughs> menganggap kalau ada berita penting yang paling pentingnya, maka harus diberitakan dengan cara seperti itu. Sehingga ketika, karena tidak mungkin orang mau melakukan hal tersebut, kecuali ada sesuatu yang besar. Maka ketika dia tidak berpakaian, berlarilan mengatakan, ada tentara yang akan menyerang kalian, ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian. Itu semua orang percaya. Semua percaya. Kenapa? Karena tidak mungkin dia melakukan hal tersebut kecuali sangat gentingnya, sangat pentingnya. Tapi apakah ada yang lebih penting daripada masalah agama? Apakah ada yang lebih penting daripada masalah tauhid? Apakah ada yang lebih berbahaya daripada adabullah? Tentara musuh berbahaya, tetapi yang lebih bahaya dari itu adalah azabullah, Fannaja, fannaja. Maka selamatkanlah kalian, selamatkanlah kalian. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qawmihi fa'adlaju. Sebagian mereka percaya dengan berita tadi, maka adlaju. Adlaju berjalan di waktu malam. Waktu malam mereka pergi. Menyelamatkan diri. Fantalaku ala mahlihim fanajau. Mereka berjalan di malam hari, berjalan dengan sembunyi-sembunyi, fanajau. Mereka selamat. Wa kadzabat ta'ifatun minhum. Tapi sekelompok mereka berdusta. Uh, mendustakan, tidak percaya. Mendustakan. Fasbahu makanahum. Maka mereka pun tetap di tempat mereka. Ah, gak percaya saya. Fasabbahahumul jaish. Akhirnya orang-orang yang tidak percaya tadi benar-benar mereka dibantai oleh musuh dibunuh mereka semuanya oleh musuh. Fa'ahlakahum wajtahahum dibinasakan oleh musuh, dibantai mereka. Fadzalika mithlu man ata'ani, maka ini sama seperti orang yang mentaati aku dan mendustakan aku. Aku katakan selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. Dari azab Allah. Dari azab Allah. Yang percaya, selamat. Yang nggak percaya, binasa mereka. Diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Bukhari rahimahullah. Bukhari berkata lagi dengan riwayat berikutnya. Bab khatamun nabiyyin. Bab tentang penutup para nabi. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي wa mathalil anbiya min qab min qabli kamathali rajulin bana baitan. Sesungguhnya permisalan aku dan permisalan para nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Fa'ahsanahu wa ajmalahu. Membangunnya dengan bagus dan indah. Illa mawdi'u labinah min zawiyatin. Tetapi masih tersisa satu batu bata lagi di salah satu sisinya dan batu bata di sana waktu itu besar. Besar ini. Yang pernah ke Yaman tahu besarnya batu bata mereka Labina. Masih tersisa batu bata yang belum terpasang. Fajalan nas yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu. Maka manusia berkeliling melihat rumah yang bagus ini dan kagum. Yu'jibuna lahu. Mereka semua kagum betapa bagusnya bangunan ini, betapa indahnya bangunan ini. Tapi ketika melihat ada batu bata yang belum terpasang, maka mereka semua berkata dengan ucapan yang sama, "Hala wudi'at hadhil labina?" Sayang sekali, kenapa nggak dipasang batu bata ini supaya sempurna? Kenapa nggak dipasang batu bata ini supaya sempurna? Kalau kata Nabi, faana labina. Wa ana khatamun nabiyyin. Akulah batu bata itu. Dan akulah penutup para nabi. Maka dengan dipasangnya batu bata, sempurnalah bangunan tadi. Setelah sempurna itu bangunan, maka tidak ada lagi nabi setelahnya. Wa ana khatamun nabiyyin, maka akulah penutup para nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menutup seluruh para nabi dan beliau yang melengkapi bangunan tadi menjadi sempurna. Itu permisalan yang diucapkan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Hajar rahimahullah fi syarhihi li hadzal hadis berkata Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis ini wa fil hadisi darbul amsal. Dalam hadis ini ada pelajaran bolehnya memberikan permisalan-permisalan. Untuk apa? Litakribin, litakrib, lil afham. Untuk mendekatkan pemahaman. Wa akmal bihi syara'i ad-din. Dan untuk menyempurnakan agama. Artinya menjelaskan agama hingga sempurna. Ini barakallahu fikum bolehnya memberikan permisalan-permisalan. Hah? Ah, wa fadlun Nabi SAW ala sairin nabiyyin. Dan juga memberikan faedah adanya keutamaan Nabi di atas seluruh para Nabi yang lain. Para Nabi membangun bangunan-bangunan yang indah, yang bagus. Tapi masih ada yang belum. Selesai. Siapa yang menyelesaikan? Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu fadlun Nabi, keutamaan Nabi terakhir. Wa anna Allah khatama bihil mursalin dan juga itu menunjukkan bahwa beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi selaku. Wa akmal bihi syara'i'ad din dan juga menutup atau menyempurnakan syariat-syariat agama. Ini namanya bolehnya memberikan permisalan-permisalan dan menunjukkan keutamaan Nabi Nah, permisalan sudah sebutkan ya. kemarin bahwa permisalan-permisalan yang dipakai untuk menentang sunnah, untuk menentang agama itu adalah hawa, hawa nafsu dan itu ilmu kalam, ilmu mantik. Sudah saya beri contoh banyak kan? Permisalan kucing untuk menentang talabul ilmi. Ya, itu jelas hawa. Hadis menyatakan belajarlah, mengatakan nggak perlu belajar. Tanya pada dirimu, kucing saja paham halal haram. Itu permisalan. Tetapi bertangan dengan Quran dan Sunnah. Ya. Ada permisalan lain. Yaitu filsafat sapi. Ya. Filsafat sapi. Ya. Kejadiannya ketika golongan ISIS masih kecil-kecil. ISIS Jawa Timur ya teman-temannya Tamimi siapa? Uh, Salim. <laughs> Tamimi dan kawan-kawan. Itu salah satunya ada namanya Uthman bin Saif yang sekarang di penjara kalau nggak salah. Itu masih belajar. Belajar masih. Ketika saya menyampaikan tauhid, menyampaikan dalil-dalil pentingnya tauhid dan seterusnya, dia hadir. Cuma rupanya dia mendapat sumbat dari orang lain. Dia tanya, e, bagaimana kalau engkau Ustadz membersihkan sungai ini airnya supaya jernih tapi di sana ada kerbau yang berkubang yang mandi di situ maka akan kotor terus air ini kerbaunya dulu disingkirkan baru bersihkan airnya apa maksudmu maksud saya kata dia Percuma engkau bersihkan tauhid kaum muslimin, meluruskan tauhid kalau tauhidnya masih bercokol. <laughs> Tauhidnya masih menguasai. Maka tumbangkan dulu tauhidnya baru kita perbaiki masyarakat kaum muslimin tauhidnya. <laughs> Apa ini namanya? <laughs> Ini permisalan yang hak apa yang batil? Batil. Kenapa? Karena menentang dakwah tauhid. Kita ngajarkan tauhid disalahkan oleh dia. Ngapain membersihkan uh, tauhid kaum muslimin dari kesyirikan? Percuma kalau tauhidnya masih ada katanya. Tauhidnya dulu ditumbangkan, baru kita Rasulullah SAW tidak demikian dakwahnya. Tidak kemudian menumbangkan tauhid Romawi dan Persia atau tauhidnya Mekah, tauhidnya Quraisy, yakni Abu Jahal dan sebagainya. Abu Lahab tidak. Tapi mengajarkan qulu la ilaha illallah, la ilaha illallah ajarkan tauhid. Berarti permisalan seperti inilah yang dikatakan permisalan yang jelek. Tapi kalau permisalan-permisalan yang mendukung kebenaran, tidak mengapa untuk mendekatkan pemahaman kepada Quran dan Sunnah. Contoh yang tadi, ketika kita bicara bahwa Rasulullah SAW ingin menyelamatkan mereka, mereka balas dengan kejelekan. Tapi sabar. Pernah saya permisalkan. Permisalan kamu mengajak atau menyelamatkan orang buta. Orang buta ini mau jalan ke arah jurang yang dalam. Kalau dia masuk binasa. Ya. Kamu kan kasihan. Ya. Wah, Pak Ci, jangan lewat sini Pak Ci. Itu jurang. Kamu anak kecil, ngomong apa? Saya nggak percaya. Kamu siapa? Saya sejak dulu lewat sini, nggak pernah. Kamu dimaki-maki, dimarahi, dikatakan dengan kata-kata yang jelek. Bagaimana? Kamu tinggal? Alah, biarin aja dia mati. Gitu. <laughs> Atau kamu sabar? <laughs> Sabar. Kasihan dia. Kamu walaupun dicaci maki, sabar. Gimana caranya? Terus. Pokoknya dihalangi. Walaupun kemudian kamu dipukul oleh dia. Dasar anak sekarang kurang ajar. Habis kamu biru-biru pipinya. Nah, gimana? Sampai kamu bertikai dengan dia, arahnya jadi terbalik. Arah dia jadi terbalik karena bertikai. Dia lanjutkan jalannya sambil marah-marah mengatakan, saya yakin ini benar kok. Ah, bukan curang kan? Memang dia pendusta, terus dia jalan selamat. Tapi kamu dikatakan pendusta. <laughs> Bagaimana? Ridho atau nggak ridho? <laughs> Karena azakumullah. <laughs> Ini barakallahu fikum. Kita rugi secara badannya, secara zahirnya dicerca, dilecehkan, sakit, tapi orang itu selamat. Alhamdulillah. Kamu senang. Alhamdulillah dia selamat. Ini barakallahu fikum yang namanya keikhlasan. Gak ada terima kasihnya. Jangankan terima kasih. Dia merasa dia nggak dibelokkan kok. Dia merasa itu jalan yang tadi. Nggak merasa kamu perbaiki. Dari dulu juga saya lewat sini. Nggak pernah masuk jurang. Ini permisalan saja. Permisalan saja. Bahwasanya yang namanya seorang da'i, pembimbing, kadang mendapatkan seperti itu mendapatkan tanggapan yang jelek, tuduhan hasad, tuduhan uh, ingin merebut uh, lahan orang lain, dituduh karena ingin bersaing pengikut dan sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan. Kita nggak peduli dengan tuduhan mereka. Yang kita harapkan adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Al-Lalikai sudah habis waktu. Hmm? Sudah habis waktu. Ah, belum. Masya Allah. Lama kali, lama sangat. Ah. Masya Bisa tuh bab. Nah, Memang sampai jam berapa? Jangan sampai asar. 40. Eh, sedikit lagi aja. <laughs> Bisa dengan pertanyaan nanti. Qala al-Imam Al-Lalikai rahimahullah. Dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Siyaqu ma siyaqu ma ruwiya 'an sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hathi 'ala tamassuki bil sunnah. Kata beliau dalam judul babnya, bab <laughs> tentang teks-teks atau riwayat-riwayat atau apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang anjuran dorongan untuk berpegang dengan kitab dan sunnah. Tumasako bisa nadihi. Kemudian dibawakan sanad-sanadnya. Sampai kepada Erbaut Ibn Sariyah. Anahu qala. Wa'adhana Rasulullah SAW ma'idhatan damat minha al-a'yun wajilat minhal qulub. Nabi menasehati kami dengan nasihat yang menyebabkan air mata kami bercucuran. Dan juga wajilat minhal qulub. <laughs> Dan juga menyebabkan hati-hati kami bergetar. Kulna <laughs> kami katakan ya Rasulullah. Inna hadhihi mau'izatun muwaddi'. Ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan. Fabima ta'had ilayna maka apa yang kau pesankan pada kami? Apa yang kau wasiatkan pada kami? Maka Nabi berkata, Qad taraktukum alal bayda. Lailuha wa naharuha. Lailuha wa naharuha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Malamnya dan juga siangnya. Sama-sama terang benderang putih bersih. La yarji'u anha ba'di illa halik tidak ada yang berpaling daripadanya atau tidak ada yang meninggalkannya kecuali akan binasa. Wa man ya'ish minkum ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak, pertikaian yang ramai. Fa'alaikum bima araftu min sunnati. Maka hendaklah kalian berpegang dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin dan mahdiyin dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus yang terpercaya. Fa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Wa 'alaikum bitta'ah dan atas kalian untuk taat wa in kana 'abdan habasyian. Taat kepada penguasa walaupun penguasanya bekas budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Wa innamal mu'min kal jamalil anif haitsu dan qad. Sesungguhnya seorang mukmin seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Wa fi riwayah Fa'usina berikan wasiat kepada kami. kalau usikum ibadallah bidakwallah. Aku wasiatkan kalian wahai hamba-hamba Allah dengan ketakwaan pada Allah. Wasam'i wa ta'ah dan dengar dan taat Wa in kana abdan habasyian walaupun bekas budak dari Habasyah. Fasayara innahu man ya'ish minkum siapa yang hidup di antara kalian akan melihat setelahku perselisihan yang banyak. Pertikaian yang ramai. Wa alaikum bisunnati maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Al-Mahdiyin yang mendapatkan hidayah. Abu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara muhdats adalah kesesatan. Ini berkait dengan apa yang sudah kita kisahkan sebelumnya tentang kesempurnaan Islam. Yaitu siapa yang mengada-adakan kebinahan berarti dia menuduh Islam belum sempurna, maka Rasulullah SAW menyatakan dengan wasiat. Dengan wasiat. Pesannya atas kalian berpegang dengan sunnah dan hati-hati dari kebidahan, hati-hati dari muhdasat al-umur. Berkata Imam al hafid Abu Bakar Amr ibn Abi Asim al dhahad Ibn Mukhallad shaybani dalam kitab Sunnah Qala bab dzikru qaulin Nabi SAW taraktukum ala "Mislil bayda. Ini dalam kitab Ibn Abi Asim, kitab As-Sunnah. Sebutkan babnya. Bab sebutan tentang ucapan Nabi, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Watahdhiruhu iyahum. Dan peringatan Nabi pada mereka, an yataghayyaru. Peringatan dari Nabi untuk jangan mereka merubah amma yatrukuhum alaih. Jangan merubah apa yang kalian telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Atau jangan merubah apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kalian. Wa amruhu bisunnatihi wa sunnatul khulafar rasyidin. Dan memerintahkan untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Qala wa haddathana Hisham ibn Ammar Qala haddatsana Muhammad ibn Isa ibn Sami' qala haddatsana Ibrahim ibn Sulaiman al-Afti. Anil Walid ibn Abdurrahman al-Jarshi. An Jubair ibn Nufair an Abi Darda. Sanadnya sampai kepada Abu Darda. Berkata Abu Darda, kharaja Rasulullah SAW Nabi keluar menemui kami. Faqala, kemudian berkata, Aimullah, la atrukannakum ala muthlil bayda. Kalimat aimullah sama dengan wallahi, sumpah dengan nama Allah. Aimullah, aku bersumpah dengan nama Allah. La atrukannakum, aku tinggalkan kalian ala muthlil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Musl bukan misil, bukan masal, ya. tapi jalan. Ya. Kalau masal tadi sebutkan permisalan. Ya. Inna masali masali Al-anbiya qabli kama sali rajulin yabni baitan. Nah, tapi ini muslil bayadha, jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha sawa. Malamnya dengan siangnya sama, sama-sama terang. Ini dan azakumullah lihat ucapan Rasulullah. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang yang bersih putih. Kalau dikatakan terang benderang dan putih bersih, berarti jelas sekali. Ya. Kalau jelas sekali, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mau, untuk kita tidak ikut. Oh saya nggak ikut sunnah karena kayak nggak tahu jalannya gelap. Tidak ya, ada alasan. Ya. Tidak. Ya. Jalan Nabi terang benderang. nggak samar, nggak jelas. Tidak. Jelas terang benderang, putih bersih. Tapi kok saya nggak tahu ya? Karena kamu nggak mau. Mau nggak? Tahu, mau baca. Akan terlihat jelas sekali, terang benderang. Iya kan? Berarti yang kebanyakan manusia bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Kalau dia mau mengetahuinya, gampang, mudah sekali. Maktabah di mana-mana ada seluruh dunia. Perpustakaan kitab-kitab Bukhari ada, kitab Muslim ada, usul i'tiqad sunnah ada, kitabnya para imam, imam ahlus sunnah ada, kitab hadis dari para ashabus sunan wal masanid lengkap. Tapi jauh perpustakannya ada di di Kuala Lumpur sana. Kita di Johor. Allah berikan kotak-kotak ajaib ini. Kamu klik keluar semua mau, kita apa? apa? Ada semua di situ. Allah mudahkan sekali. Apalagi alasan? Tapi tak paham. Hah? Gak paham. Ada apa? Google Translate. Ah. Alasan apa lagi? Maknanya ada para asatira? tinggal tanya. Sama asatira ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah dimudahkan sangat untuk belajar. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang benderang, jelas, gamblang. Silahkan. Masalahnya ada yang mau, ada yang tidak mau. Kata Nabi Allah SAW dalam hadis lain, Kulun nas yadkhulun al-jannah, Yadkhulun al-jannah illa man aba. Semua orang masuk surga kecuali yang gak mau. Semua orang masuk surga kecuali yang tak mau. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang tak mau surga? <laughs> Ada. Ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku berarti dia masuk surga dan siapa yang menentang aku berarti dia tidak mau. Berarti dia tak mau masuk surga. Subhanallah. <laughs> Demikian hanya dua pilihan, mau atau tidak mau. Kalau mau ada jalannya dan jelas sekali gamblang. Alhamdulillah. Taraktukum ala mahajatin bayda atau ala mutlil bayda karena dalam riwayat mahajatin bayda. Di riwayat ini mutlil bayda. Lain wakana hari hariha Siang dan malamnya sama. Wa qala ayatan haddatan Muhammad ibn Aun. Dikatakan pula oleh Ibn Abi Asim Nyampaikan kepada ke Muhammad Ibn Aun Qala haddatan Abu Saleh Qala haddatan Muawiyah Ibn Saleh Anna Sakhrah Ibn Habib Haddathahu Ana Abdurrahman ibni Amr haddathahu. Anahu sami al-Irbat ibni Sariyah yaqul. Disebutkan sanadnya sampai kepada Irbat ibn Sariyah. Qala Rasulullah SAW. Kata Irbat ibn Sariyah, Rasulullah SAW bersabda. Laqad taraktukum ala muthlil bayda lailuha kanahariha la yazigu ba'di anha illa halik. Hampir sama, ada perbedaan sikit. Laqad taraktukum aku Tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih malamnya dan siangnya. Putih bersih malamnya dan siangnya. Tidak menyimpang darinya dari jalan tersebut setelahku illa halik kecuali pasti akan binasa. Jalannya ada dan jelas. Mengikuti jalan itu selamat. Yazigu ba'di kalau menyimpang dari jalan itu halik akan binasa. Waqala ayatan berkata juga dengan sanadnya. Qala haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, qala haddathana Haisam an Mujalid an Sha'bi. an Jabir ibn Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menyatakan anna Umar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu atan Nabiya, mendatangi Nabi SAW. Bikitabin asabahu min ba'dil kutub. Datang pada Nabi membawa buku, kitab yang dia dapatkan dari orang-orang yang terdahulu. Ini dari ahlul kitab. Qala faghadiba dikatakan maka Nabi pun marah melihat Umar membawa buku itu. Faqala amutahawwikuna fiha yabdal khattab. Apakah engkau sembarangan wahai Ibn al-Khattab? Ini namanya lancang dan sembarangan kalau mengambil dari kitab-kitab mereka. Kenapa kita mereka sudah tercampur dengan tangan-tangan manusia? Sudah tercampur dengan rokyu-rokyu mereka. Sudah ditambah, sudah dikurangi, sudah diganti oleh haula. Yahudi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. al kalima'an mawadhi'ih. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Yahudi disifati oleh Allah dalam Al-Quran. Yaktumuna <laughs> menyembunyikan ilmu. Yaktumun ma anzalallah. Menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Yaktumun al-ilma wa hum ya'lamun. Menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka tahu. Yang sudah digambarkan mereka dalam keadaan mereka lemparkan kitabnya wara aduhurihim. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu dimaklumi karena diajarkan oleh Nabi baru saat itu. Maka ketika dia merasa mendapatkan sesuatu dari buku itu, kata Nabi, "Ya amutahawwikuna ya Ibnu Al-Khattab. Walladzi nafsi bi yadi laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah." Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku telah bawakan ilmu ini, agama ini baydha'a naqiyah, putih, bersih, jernih. Naqiyah, jernih. Dalam riwayat lain dikatakan, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i." Kalau Musa masih hidup, niscaya dia akan ikut aku. Artinya nggak perlu dengan tambahan-tambahan lain dari kitab-kitab terdahulu. Dan Umar bin Khattab sami'na wa ta'ala. Umar bin Khattab ketika ditegur, sami'na wa ta'ala. Langsung taat radhiyallahu ta'ala anhu. Langsung mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Muhammad bin Husain al Ajuri, rahimahullah. Fa kullu man radda sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunana ashabihi fahuwa mimman syaq syaqaqar rasul. Siapa yang menolak, membantah sunnah-sunnah Rasulullah dan sunnah-sunnah para sahabatnya, maka dia termasuk orang yang menentang Rasul dan bermaksiat kepada Rasul wa dan bermaksiat pada Allah azza wa wajal bitarkihi qabul sunan karena dia meninggalkan tidak mau menerima sunnah. Dia ucapan Muhammad bin Husain al Ajuri. bahwa siapa yang tidak mau terima hadis Nabi, siapa yang tidak mau terima sunnah-sunnah dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, dengan hawa, berarti dia termasuk menentang Rasul. Apa ancamannya bagi orang yang menentang Rasul? Hah?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 Ini kalimat syakaka. Aman yusyakik rasul, siapa yang menyisihi jalan rasul, mimba di mata bayan lahul huda, padahal sudah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi ghaira sabilil mu'mini. dan mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam kami akan sesatkan dia dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahanam. Ancamannya dua ancaman dunia dan ancaman akhirat. Ancaman akhirat neraka jahanam. Apa ancaman dunia? Nuwallihi matawalla. Kami sesatkan dia. Menolak ajaran Nabi, sesat. Menolak sunnah Nabi, sesat. Menyimpang. Nuwallihi matawalla. Wa nuslihi jahannam. Wasa'at nasira. Walau aqala hadal mulhid wa ansafa min nafsihi alima annal ahkam anna ahkam Allah azza wa jal wa jami'a ma خلقه bihi تؤخذ innama الكتاب minal kitabi wa sunnah. Kalau saja orang yang mulhid itu mau berfikir, lau aqala hadzal mulhid kalau saja orang yang menyimpang itu mau berfikir wa ansafa min nafsih dan mau bersikap bijak, niscaya dia akan tahu bahwa hukum-hukum Allah Azza wa Jal dan seluruh yang dipakai untuk beribadah kepada Allah semuanya bersumber dari kitab was sunnah, tidak lain. Ya. Waqad amar Allah azza wa jalla nabiyahu. Dan Allah telah perintahkan nabinya an yubayyin li khalqihi untuk menerangkan pada makhluk-makhluknya ma anzalallah. Nabi diperintah oleh Allah untuk menerangkan kepada hamba-hamba Allah apa yang diturunkan oleh Allah. Mimma ta'abadahum bihi yaitu tentang apa yang harus mereka lakukan dalam beribadah pada Allah. Bagaimana cara beribadah? Rasulullah SAW ditugaskan untuk mengajarkan. Berarti kita kaum muslimin beribadahnya hanya kepada Allah. Caranya dengan cara yang diajarkan Rasulullah. Ini baru sempurna. Ya. Ibadahnya ikhlas untuk Allah. Tapi caranya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala jalla dzikruhu maka Allah yang maha tinggi sebutannya berfirman berkata wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun kami turunkan kepadamu wahai Rasul az-zikra ini Al-Qur'an kami turunkan kepadamu wahai Rasul az-zikra ini litubayyina linnas untuk menerangkan pada manusia, untuk atau agar kau terangkan pada manusia. Agar kau terangkan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka dan agar mereka mau berfikir. Berarti apa tugas Rasul dalam ayat ini? Menerangkan ayat-ayat Allah. Tubayyin linnas manuzzila ilaihim. Terangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka Berarti nggak bisa. Al-Quran saja tanpa sunnah. nggak bisa. Tak cukup. Tapi kan Quran sempurna. Iya. Tetapi Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus juga Rasul untuk menerangkannya. Kata Allah, tubayyina linnas. Engkau terangkan pada manusia. Maka para pengingkar-pengingkar sunnah adalah orang-orang yang kafir. Pengingkar sunnah itu yang mengatakan saya cukup Quran. Gak perlu sunnah. Saya cukup dengan Quran Tak perlu sunnah-sunnah. Kata mereka, kafirnya mereka berkata, Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki risalah. Risalah itu dalam bahasa Arab artinya surat. Nabi cuma mengantarkan. Maka kita terima surat dari Allah. Selesai, kata mereka. Nabi cuma tukang pos mengantarkan surat dari Allah pada kita. Astagfirullah. Apakah ketika kita menerima surat, apa hubungannya dengan tukang pos? Suruh pulang tukang pos, kita terima suratnya. Astagfirullah, kafir mereka. Bagaimana dengan ayat ini? Ya hadha. Bagaimana dengan ayat ini wahai para pengingkar-pengingkar sunnah? Bagaimana dengan ayat ini? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan Al-Qur'an agar Rasul menerangkan Al-Qur'an itu pada manusia. Berarti kita harus menerima Al-Qur'an dan menerima pula penjelasannya dari Nabi. Dan itu aslun min usulil iman. Asl, asl min usul ahli sunnah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ahmad dalam usulnya. Ya, usul sunnah. Kata beliau, dan sunnah adalah syarhus syarhul Quran. Sunnah adalah tafsir Al-Quran. Gak bisa terima satu tolak yang lain, gak bisa. Karena dua adalah satu kesatuan. Quran dengan tafsirnya. Was sunnah tufassirul Quran. Sunnah menafsirkan Al-Quran. Faqad bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ummatihi. Dan Alhamdulillah, Nabi telah menerangkan. Sudah melaksanakan amanah. Jami'a ma faradu alaihim. Seluruh apa yang diwajibkan atasnya, sudah diterangkan oleh Nabi min jami'il ahkam dari seluruh hukum-hukum syariat. Wa bayna lahum amrad dunya wa amrul akhirah dan sudah terangkan pula urusan dunia dan urusan akhirat dan seluruh apa yang memang <coughs> diperlukan oleh mereka sudah terangkan seluruhnya. Walam yadahum jahalah la ya'lamun. Nabi tidak biarkan mereka bodoh, nggak paham, nggak ngerti tidak. Nabi tidak biarkan mereka bodoh. Nabi ajari mereka. Rasulullah ajarkan pada mereka agar mereka paham. Hatta a'lamahum amrul mauti wal qabri. Sampai Nabi menerangkan urusan kematian, urusan kuburan diterangkan. Wa mayal bihil mu'min. Dan juga diterangkan oleh beliau apa yang akan dihadapi oleh seorang mukmin. Wa ma yalqa kafir dan apa yang akan dihadapi orang kafir di kuburnya diterangkan juga. Wa amral mahsyar diterangkan pula urusan mahsyar. Dikumpulkannya manusia nanti di mahsyar diterangkan oleh Nabi. Wal wuquf dan berdirinya mereka di mahsyar. Wa amrul jannati wan diterangkan pula urusan surga, urusan neraka. Halan ba'da hal diterangkan keadaan demi keadaan keadaan kiamat, keadaan hisab, keadaan mahsyar, keadaan nar, keadaan surga, terangkan semuanya. Ya'rifuhu ahlul haq, akan diketahui oleh semua ahlul haq bahwa Nabi sudah menerangkan. Kata Abu Hurairah, tarakana Rasulullah sallam. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama illa atana minhu ilman. <laughs> Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit illa ata minhu ilman kecuali beliau telah menyampaikan ilmunya. Subhanallah ya. Rasulullah SAW meninggalkan kita kata Abu Hurairah dalam keadaan sudah menerangkan kulla syai segala sesuatu. Tidak ada satu ekor burung pun kecuali sudah diterangkan ilmunya. Kau muslimin yang saya hormati. Ya. Sampai dikatakan pula oleh yang lain ya. bahwa Rasulullah SAW tarakana meninggalkan kita dalam keadaan sudah bayyana kulla syai'in hatta al-khara'ah. Sudah menerangkan segala sesuatu sampai masalah khara'ah. Khara'ah itu masalah yang urusannya dengan kamar mandi. Buang air. Diterangkan. Diterangkan atau tidak diterangkan? Diterangkan. <laughs> Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Diterangkan. <laughs> Bayyana kulla syai'in hatta al-khara'ah. <laughs> Kaum muslimin yang saya hormati dan ini adalah bukti bahwa Rasulullah SAW qad addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka nggak ada alasan lagi menyatakan tapi karena belum lengkap saya tambahi itu kurang ajar. Itu kurang ajar dia. Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap agama dan terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilahuna naktafi Wal'afu minkum. <laughs> Wabarakallahu fikum. Dan tentunya ya, banyak kekurangan di sana sini. <laughs> Apakah bahasa ataupun ya, terlalu cepat atau terlalu lambat. Ya. Nah, semua itu mohon dimaafkan barakallahu fikum dan mudah-mudahan bisa dipaham. Saya berkali-kali bertanya kalau nggak paham cepat tanyakan, jangan sampai pulang membawa kebingungan.